Enam Mujizat yang lainnya Wa tasbihil hasa Apa bertasbihnya Apa itu Kerikil Kerikil itu diletakkan Di telapak tangan beliau yang mulia dan bertasbih kata para sahabat aku dengar tasbihnya itu kerikil itu kemudian wa tasbihil hasa baina yadayhi bertasbihnya kerikil di depan beliau wa terpancarnya air dari antara jari jemari beliau terpancar air dan dilihat oleh para sahabat air itu memancar ya, ketika di satu peperangan kekurangan air terus ada dari sahabat yang masih mempunyai sedikit air terus dimasukkan jari jemari beliau kemudian diperintahkan oleh beliau para sahabat itu untuk ngambil air dari tempat air yang ada itu semuanya dalam bentuk uh, uh, waktu itu ribuan orang mengambil air daripadanya dan cukup dan masih tersisa dan dilihat oleh sahabat air itu memancar dari antara celah-celah jari jemari beliau wan qiyadis syajar wan qiyadis syajar syajaratain lahu dan juga tunduknya dua apa pohon tunduk kepada Nabi menunduk dua pohon itu kepada Nabi Wassalamul hajar alaih juga batu-batu mengucapkan salam kepada beliau wa ghairu dan lain-lainnya mimma thabata lin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat dari riwayat-riwayat yang sahihah dari nabi tentang mukjizat-mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah al-ayat al-burhaniyah ya Wa thalithu yang jenis ketiga dari ayat ialah al-ayatul Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'an. Wa hiya ma anzalallahu tabaraka ta'ala ala rusulihi yaitu apa yang Allah turunkan kepada rasulnya para rasulnya min kalamihi dari omongan Allah wa min dzalika at-taurat dan termasuk daripada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya ialah Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud dan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada Muhammad salawatullah wasalamuhu alaihim ajma'in wa suhuf Ibrahim wa Musa juga lembaran-lembaran yang bertuliskan kalamullah omongan Allah diturunkan kepada Ibrahim dan kepada Musa alaihi wassalam. Jadi turun dalam bentuk lembaran itu kepada beliau-beliau ini. Wa ghairu dhalik dan yang lain-lainnya wa ghairi dhalik mimma sta'thara Allah bi ilmih yang Allah uh, yang Allah sembunyikan pada ilmunya yang tidak diberitakan kepada kita jadi diyakini di samping kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya yang telah diberitakan kepada kita itu juga adanya kitab-kitab Allah yang lainnya yang tidak diberitakan kepada kita. Hadi kullu khulu tahta kalim Kalimat ayatihi semua ini masuk da, di bawah kalimat ayat Allah yaitu ayat Qur'ania atau ayat uh, makruah ayfaqul bi ayatil kauniyah idil musyahad lil kaun uh, idil musyahidi lil kauni yastadillu bihadzal khalqil azim maka katakanlah tentang ayat-ayat kauniyah itu di mana al-musyahid seorang yang menyaksikan alam kaun ini akan berdalil dengan al-khalqul azim dengan makhluk Allah yang besar ini id la yumkinu an yujada hadzal kaun sudfatan di mana tidak mungkin makhluk Allah di alam raya ini terjadi sudfatan tiba-tiba wala yumkinu ayyu jiduhu ahadun minal makhlukat dan tidak mungkin diadakan makhluk-makhluk besar itu oleh makhluk yang lainnya wala yumkinu jada ba'duhu ba'dha dan tidak mungkin pula untuk jazakallahu khair diadakannya tidak mungkin masing-masing mengadakan yang lainnya itu tidak mungkin matahari yang demikian besar tidak mungkin hmm, dia mengadakan dirinya sendiri tidak mungkin dia diadakan oleh eh, benda-benda uh, langit yang lainnya Kullu dhalika mustahil, semua itu adalah perkara yang mustahil. Idan fayabqa anna wujuda hadhal kaun sehingga yang ada ialah bahwa wujudnya alam raya ini alladhi yushahat yang disaksikan oleh kasat mata Walladhi huwa minal ayatil idham dan juga semua ini adalah sebagai tanda-tanda yang agung dalilun semua ini adalah bukti ala wujudil khalik subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan adanya pencipta yang maha suci dan maha tinggi Allahumma sayyiban nafi'ah annal khaliq lahu huwa Allah wahdah dan ini semua menunjukkan bahwa pencipta itu hanya Allah semata wa hakadha jami'ul makhluqati ala ikhtilafi ashkaliha demikian pula segenap makhluk-makhluk Allah dengan berbagai macam bentuknya wa asnafiyah dan jenis-jenisnya kulluha dalilun semua itu menjadi dalil bukti ala wujudil khalik yang menunjukkan kepada wujudnya al khalik sang pencipta wa ala dan juga menunjukkan kepada kebesaran dan kekuasaan sang pencipta Wa min thamma oleh karena itulah ala istihqa ala istihqaqihi lil ibadati wahdahu duna siwa oleh karena itulah dari situlah berhaknya Allah untuk mendapatkan peribadatan dan yang berhak hanya dia semata duna siwa dan tidaklah berhak yang selainnya. Karena satu-satunya pencipta hanya dia dan satu-satunya pengatur alam ini hanya dia. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan kecuali hanya dia. Itu semua ayat kauniyah dan ayat burhaniah serta ayat Quraniah membimbing kita kepada kebenaran atau kepastian adanya Allah dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengamati semua itu dengan iman semakin bertambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat ini tadi semakin kuatlah iman kita dan bertambahlah eh, kekuatan iman kita. Tetapi kalau kita mempelajari semua itu tidak dengan iman maka semua keberadaan ayat itu tadi mentah begitu saja tidak ada nilainya sama sekali dan seperti semua itu bagaikan seekor lalat yang lewat di depan hidung tidak ada nilainya sama sekali Kemudian kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat ke atas. Wa min ayatihi lailu wan naharu. Dan adalah termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Keesaan Allah adalah adanya malam wan nahar dan siang wasyamsu wal qamaru dan adanya matahari dan bulan wa min makhluqatihi samawati sab'u dan termasuk dari makhluk-makhluk Allah langit yang tujuh wal arduna sab'u dan bumi yang tujuh wa ma fihinna dan apa-apa yang ada pada masing-masing langit dan bumi itu wama bainahuma dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi itu kita lihat keterangan Syekh Zaid Al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar adanya malam adanya siang maha hawalaina wa la tahulu alaina Allahumma farajana Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban Allahumma ilman nafi'a wa amalan al laylu wa nahar malam dan siang syamsu wal qamar matahari dan bulan Hadihi abrazul makhlukat, semua ini adalah makhluk-makhluk Allah yang paling jelas bisa diamati allati nusyahiduha fi kulli lahdatin yang bisa kita saksikan setiap saat minal abad dari berbagai waktu dari segala waktu thumma dzakara minal ayatil kauniyah kemudian beliau menyebutkan tentang ayat-ayat kauniyah ialah Al-lailu yakbalu bidhalamihi malam yang datang dengan kegelapannya Tumayan jali Kemudian setelah itu muncullah yang jali muncullah terang wayatin naharu bidhiyaih dan datanglah siang dengan sinarnya Wahakada yaqibuhu lailu Demikianlah setelah siang Diikuti lagi oleh malam Wa fihima minal ibrati Dan pergantian siang malam Siang malam itu ada pelajaran Wa fihima minad dalalati Dan juga pada peristiwa pergantian siang malam siang malam itu ada bukti-bukti kebenaran yang ala kudratillah azza wa jalla yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah yang maha agung dan maha mulia Allah alladhi yulijul laila fin nahari yang memasukkan malam ke dalam siang wa yulijun nahara fil laili dan memasukkan siang ke dalam malam lakin litikraril jadidain al alai luan nahar akan tetapi karena berulang-ulangnya pergantian yang terus-menerus baru antara malam dan siang itu yaghfalul insanu anil i'tibar bihima banyak orang lupa untuk mengambil pelajaran dari keduanya. Wa an azimi sun'illahi subhanahu subhanahu wa ta'ala dan orang lupa untuk melihat betapa besar ciptaan Allah yang maha suci dan maha tinggi ini wa tashiluhu dan orang lupa untuk melihat betapa Allah memudahkan pergantian malam dan siang itu ikhwani fiddina azzakumullah kalau kita lihat betapa kita membutuhkan energi untuk mendapatkan penerangan di malam hari dan berapa biaya yang harus kita keluarkan berapa yang harus dikeluarkan oleh individu-individu rakyat untuk membiayai biaya energi listrik dan yang sejenis listrik guna mendapatkan penerangan di malam hari tetapi ketika datang siang kita dapat energi dari matahari penerangan alam yang gratis tubuh kita membutuhkan energi dan sekian persen dari energi itu didapati dari sinar matahari yang diserap oleh tubuh kita hewan-hewan membutuhkan energi dan juga mendapatkannya dari sinar matahari. Tetumbuhan membutuhkan energi juga mendapatkannya dari sinar matahari. Terjadi perubahan ekosistem kehidupan di alam ini dengan adanya pergantian malam siang malam siang dengan sangat teratur rapi pasti perubahan udara dengan pergantian siang malam terus menerus Masya Allah kenikmatan Allah yang luar biasa yang kita dapati pada pergantian siang malam siang malam itu tak terhingga seandainya matahari terlambat terbit maka tubuh kita akan lemes dan kehabisan energi pertumbuhan akan layu hewan-hewan akan lemes dan seandainya matahari terlambat untuk tenggelam juga akan terjadi malapetaka berikutnya. Seandainya matahari bergeser sedikit dari posisi tenggelamnya dan posisi terbitnya akan terjadi malapetaka yang dahsyat di alam ini. Gravitasi bumi akan kacau es di kutub utara di kutub selatan mencair hancurlah segala-galanya di alam ini cuman bergeser sedikit saja posisi edar matahari ketika terbit dan ketika tenggelam ya Allah betapa besar kenikmatan Allah kepada kita semua dengan pergantian siang malam siang malam ini. Kemudian wa min a'zamil manafi wal fawaidid diniyati fil laili wan nahari dan termasuk daripada kemanfaatan dan kegunaan yang paling besar dari sisi agama yang kita dapati dari pergantian malam dan siang itu ma yuafiqu lahul ibad min fi'li ta'ati yaitu apa yang mencocoki hamba-hamba Allah untuk mengerjakan berbagai amalan ketaatan-ketaatan faraidun wa wajibat yaitu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agama wa mustahabbat dan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah wasairul kurubat dan berbagai amalan-amalan bertakarrub kepada Allah itu mendapatkan peluang dengan pergantian siang malam siang malam tersebut wajtinabil manhiyat dan juga dengan cara begitu pula kita bisa menghindarkan dari larangan-larangan karena dengan pergantian siang dan malam di sana terdapat ujian terhadap hamba-hamba Allah dengan adanya berbagai muharramat, perkara-perkara yang haram yang menggoda hamba-hamba Allah. Maasi, berbagai kemaksiatan muncul di malam hari yang menggoda hamba-hamba Allah untuk melanggar larangan Allah semua itu adalah sebagai ujian bagi hamba Allah untuk kiranya mereka bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan sepenuh iman dan dengan hidayah dari Allah. Wahadal makna asyara Allah ilaihi biqaulihi dan makna inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Furqan ayat ke-62 Huwallazi ja'ala laila wan nahara khilfatan Dialah yang menciptakan malam dan siang dengan berganti-ganti liman arada ayat qura au ara au arada syukura bagi mereka yang ingin untuk ingat kepada Allah atau mereka yang ingin untuk bersyukur kepada Allah khilfatan di ayat ini yakni yakhlifu hadha hadha bahwa yang ini menggantikan yang ini walaisa muntaha dan tidak ada akhirnya bagi pergantian malam dan siang itu hatta ya'tiyal yaumul ma'lum wal waqtul ma'lum sampai datangnya hari tertentu dan waktu yang tertentu pula di mana di situ terjadi perubahan dalam hal pergantian malam dan siang. Seperti ketika Dajjal laknatullah alaih telah lepas dari kekangannya waktu itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang terus menerus selama setahun penuh sehingga terjadi berbagai fitnah malapetaka itu ketika hari pertama Dajjal keluar kemudian hari kedua setengah tahun siang itu dan kemudian hari ketiga kembali kepada asalnya dan hari ketiga itulah Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Ini dalam hal kaitannya dengan peristiwa munculnya Dajjal Terjadi perubahan Dan terjadi berbagai malapetaka yang dahsyat di dunia fitnah yang luar biasa besar di dunia. Kemudian pada akhirnya nanti matahari terbit dari sebelah barat bumi. Ketika matahari terbit dari barat pintu taubat ditutup tidak ada lagi penerimaan taubat ah, itu adalah waktu yang tertentu yang hanya Allah yang tahu kapan terjadinya tetapi tanda-tanda mengarah ke sana terus bermunculan dan sampai hari ini terus semakin banyak bermunculan tanda-tanda itu nasallallahu ayyunjiana min fitnatil min fitnatil masihid dajjal amin ya rabbal alamin sampai datangnya wal, wal waqtul ma'lum waktu tertentu alladhi tabaddala fihil ardu ghairal ardi was samawatu ketika bumi berganti dengan bumi yang lainnya dan juga langit yang tujuh berganti dengan yang lainnya wa barazu wahidil qahar dan yang akan tampak bahwa segala pemilikan dan kekuasaan itu hanya milik Allah semata yang maha pemaksa. Wahakadha syamsu wal qamar wa ma fihima minal manafi' wal masalih. Demikian pula adanya matahari dan bulan dan apa yang terdapat manfaat serta maslahat pada keduanya ya Allah bagaimana kita akan bisa menyediakan energi untuk menyinari alam seperti Allah menyediakan matahari itu yang mempunyai kemampuan bersinar dengan berjuta-juta kilometer dari kita sudah kita rasakan panasnya dan suatu hari matahari ini akan habis energinya dan nanti akan redup kemudian disitulah terjadi hari yang dikatakan sebagai akhir segala kehidupan ini wal qamar dan bulan wa ma fihi ma minal manafi wal masalih fasyamsu tudhi'ul kauna bitulu'iha maka matahari menyinari alam dengan terbitnya matahari itu wa fiha minal manafi' lil abna lil abdan wal asjar dalam sinar matahari itu ada kemanfaatan untuk badan kita dan pohon-pohon walid jawab dan untuk hewan-hewan walil ardi alal umum dan untuk bumi secara keumumannya ma huwa malmusun yaitu kemanfaatan yang bisa dirasakan yu'rafu dhalika Ya'rifu dhalika man ta'ammala akan kenal semua kemanfaatan itu bagi mereka yang memperhatikan bihaitu lau baqiyal lailu mumtaddan dimana kalau seandainya malam terus-menerus biduni naharin tanpa adanya siang la asala fasadun fil ardi niscaya akan terjadi kerusakan di muka bumi wa fil ajsami dan terjadi kerusakan di badan kita ini wa fil arzaqi wa fil mazari wa ghairi dhalik dan juga kerusakan pada berbagai rizki kita dan berbagai Eh, ladang-ladang uh, kita dan lain-lainnya walau bakian naharu sarmadan biduni lailin dan juga seandainya siang itu terus menerus sarmadan terus menerus biduni lailin tanpa malam la asolatil masyaqqatu niscaya akan terjadilah berbagai kesulitan-kesulitan wa taghayyaratil umuru an majariha dan akan berubahlah segala keadaan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada walihada dzakarallahu ummatal quran bihadhihi ni'mah oleh karena itu Allah mengingatkan umat Al-Quran ini dengan kenikmatan adanya siang dan malam tersebut yakni tasriful lail wan nahar yaitu perubahan malam dan siang wa ta'aqubihima dan terus-menerus pergantian itu kama huwa musyahadun sebagaimana hal ini telah disaksikan wa ma'lumun dan telah diketahui haitsu qala subhanahu di mana Allah mengingatkan qul araaitum In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati. katakanlah hai Muhammad, bagaimana menurut pendapat kalian seandainya Allah menjadikan bagi kalian malam terus-menerus ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiyain. Siapakah Tuhan lain yang akan bisa mendatangkan sinar bagi kalian apalah tasmaun tidakkah kalian mau mendengarnya qul araitum katakanlah pula bagaimana pendapat kalian in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati kalau seandainya Allah jadikan siang terus menerus sampai hari kiamat man ilahun ghairullah yatikum bilailin taskununa fi afala tubsirun siapakah Tuhan yang lainnya yang mampu untuk mendatangkan bagi kalian malam sehingga kalian bisa istirahat padanya apakah kalian tidak mau melihat kenyataan tersebut surat al-qasas ayat ke-71 dan 72 Innau tadhirun yang demikian ini adalah peringatan wa dan membuka mata lil ummah bagi umat ini bini amillahil uh, eh, ghazar dengan nikmat-nikmat Allah yang berlimpah allati la yastati wahadun min makhluqatillah yang tidak bisa seorang pun dari makhluk-makhluk Allah ayyuqaddima fiha au untuk mendahulukan padanya atau menundanya begitu ikhwanna peringatan-peringatan nasihat-nasihat yang mengajak kita untuk mensyukuri nikmat Allah untuk memahami berbagai nikmat Allah yang berlimpah kepada kita dan itu semua ayatullah tanda-tanda Allah yang mengajak kita untuk akhirnya tunduk khudu dan meletakkan dahi kita bersujud kepadanya semata dan meyakini tidak ada sesembahan yang lain yang pantas mendapatkan peribadatan dari kita selain dia Allah semata. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kata penanya, Ustaz tolong dijelaskan tentang bumi yang berganti dengan yang lainnya. Ini berita dari Allah bahwa bumi nanti berganti dengan yang lainnya yakni bumi yang kita pijaki sekarang ini akan hancur ketika ditiupkannya sangkakala pertama oleh malaikat akan beterbangan gunung-gunung dan akan hancur semuanya. Kemudian dipindahkanlah kehancuran itu, berbagai yang hancur itu ke bumi yang lainnya yang Allah ciptakan baru. Dan di atas bumi yang lainnya itulah terjadinya mahsyar hari kebangkitan. Setelah kehancuran itu tadi, makhluk hidup kemudian akan bangkitlah dari kuburnya orang-orang yang telah dikubur dan tiba-tiba dia sudah berada di bumi yang lain bukan bumi yang dulu dia pernah menginjaknya. Bumi yang pernah dipijak oleh kita sekarang ini akan didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi dalam pengadilan di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan di atas punggung bumi ini. Iya. Yeah. Kata penanya, Ustadz Ana pernah mendengar tentang jin khorin. Siapakah jin khorin? Bukan khorin, korin. Ah, pakai qaf, bukan pakai kho Korin. Yaitu jin atau syaitan yang selalu menempel pada setiap orang kata Nabi yang dia terus-menerus mengajak kepada kebaikan eh, kepada kejahatan syaitan ini kalau yang ada pada orang mukmin dikatakan oleh Nabi kurus-kurus kurus kering Kenapa? Si mukmin ini setiap makan dan setiap minum mengucapkan bismillah sehingga enggak kebagian dia. Tapi syaitan yang ada pada orang kafir gemuk-gemuk seger-seger. Karena setiap dia makan dan minum si kafir ini dapat bagian. Sehingga gemuk-gemuk seger-seger. Ya, Qarin ini yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menggilir Aisyah radhiyallahu anha didapati Aisyah ini cemberut kemudian Rasulullah menyatakan Ya Aisyah Akorinuka ja'aki Apakah korinmu itu datang kepadamu Sehingga engkau menyambutku dengan cemberut kayak gitu Wama korini ya Rasulullah Apa korinku itu Rasulullah menyata, menyata, memberitakan Bahwa setiap dari kita itu Setiap dari manusia itu Ada syaitan yang selalu mengajak dia kepada kejelekan. Aisyah bertanya lagi, juga kepada engkau ya Rasulullah, ada korinnya juga engkau? Kata Rasulullah, ya, tetapi Allah memberi kekuatan kepadaku untuk menaklukkan korin yang ada padaku sehingga dia akhirnya masuk Islam dan tidak menyeru kepadaku kecuali selalu kebaikan. Korin yang ada pada Rasulullah masuk Islam karena Rasulullah lebih lebih kuat ya kepribadiannya jiwanya lebih kuat sehingga bisa mengalahkan syaitan itu dan akhirnya syaitan itu tunduk dan kemudian terpengaruh oleh beliau dan masuk Islam begitu kata penanya kalau ada manusia kesurupan apakah itu gangguan dari jin atau iblis kenapa bisa demikian dan bagaimana menanganinya jin dan iblis itu ya sama bahwa iblis itu tentaranya ialah dari kalangan jin jin yang jahat itu mengganggu hamba-hamba Allah sebagaimana manusia yang jahat mengganggu hamba-hamba Allah gangguan daripada jin yang jahat itu ialah dengan merasuki seseorang sehingga orang itu kesurupan kerasukan ya lalu bagaimanakah untuk mengatasi kesurupan itu tidak ada jalan lain kecuali dengan membacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah bukan ruqyah tapi ruqyah bil qaf ruqyah bukan ruqyah kalau ruqyah ruqyatul hilal awal Ramadan awal Syawal itu ruqyah pakai hamzah ruqyah kalau ruqyah pakai pakai qaf itu membacakan ayat-ayat Quran kepada orang yang kesurupan itu sampai Allah keluarkan jin yang jahat itu dari tubuh orang tersebut. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di dalam ikut Tafsir beliau menerangkan bahwa jin